Bismillahirrahmanirrahim Babul Khumadi Kita bab nerangno biro-biro makalah sing bangsa limo Dari mau potongan-potongan kalimat Wafi wafil khumasi sabun dai itu wa isurna larong pula pada mau ibadah nasihat Sitatun dai sing enam akhbarun rupa biro-biro hadis Wal bagi dai sing sekali ini wa asarun biro-biro asar Asarun nak kendene disiplin al hadis dakwah selain nabi Biasanya disiplin apa? asar dawe tabiin nopo dawe tabiin al maqalatul makalah yang pertama ibu ini Ruya dan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi dawakan man ahana khamsatan khosiro khamsatan Man desapane wong ahana iku nglecehno sapa man nginakno sapa man atau nyepelekno sapa man adalah tegese nyepelekno sapa man khamsatan ing wong lima minan nasi sing manusa. Fasira mongko tuna sapa man khamsatan ing perkara lima. Manane ahlaka tegese rusak sapa man khamsata umurin ing lima boro-boro perkara. Siji man wong istakhofa, manute sabane wong istakhofa iku nyepelekno sapa man ulama iklan boro-boro ulama. Manane bi antara gambar arep tinggal sapa man tak dimau ing mulya ulama. Kau sira mongko tuna sapa man adina ing babagan agama. Fa inna hum mongko sak ulama. Anggo tentak ngono. Non biru nggih. Non non ganti ganti wong tak barang tak sasar. Fa inna hum ya tak penon. Ya non tak sesat. Ya nek sik cocok. Pak Inahu mongko sak temene ulama iku makdanu syariat iku dadi tambange syariat panggonane syariat madan nggon tambang manane ulama itu tambangnya syariat Waman tisapan wong istakhoffa iku nyepelekno sapa man. Nyepelekno al umar bil umaro iklan pira-pira umaro. Ya penguasa negara atau penguasa pemerintahan. Ilmu logit bisa pira-pira raja zaman dhisik ki raja. Khasira mukatuna sapa man adunya ing dalam urusan dunia. Li'anahum krana saat temne umara iku alladzina wong akeh yuratibuna kang gawe urusan, tertibno manan kang gawe ketertiban sapa ladina umrat dunya urusan dunya. Wa zima mahlan kendaline dunya. Yaitihim ana ing tangane umara. Dina nyepelakno ulama rugi agama, nyepelakno umara rugi dunya. Waman tisapan wong istakhofa nyepelakno sapa man bil jirani lan pira-pira tangga ilmu jawirina sing nanggani kabeh. Bil masakin yang dalam beberapa panggungan, panggungan fisik malah masakin. Mencari jihati saya sekali anak arah. romo Khosiro mengkotuna sopaman almanafi yang beberapa manfaat. nih il khairat itu bisa beberapa keabian kita was solu kang digawe pelantaran opo dia khairat matu di maling barang sing dituju. Ruya dan ruya nopo anda usah temen kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa Nabi waladi nafsi biati. Waladi diminta nafsi kang tewa insun ingsun dia ana ing lagi. Iku ngene mino minora iman sopo abdun kawula hatta yuhibba sehingga seneng sopo abud. Dijarihi maring tanggane abud seneng maing perkara yuhibbu kang seneng sopo abud di nafsi beronawat. Kemana tidak ada seseorang iman kecuali seneng tanggane kancane koyo ini seneng ning awake. Iki damai Indonesia tenan. kanjani seneng menang ya melok seneng. kanjani <laughs> kancane susah kalah ya melok susah. Akhirnya seneng sesino susah sudah. Jadi sing menang susah ngergani kancane sing kalah, sing kalah seneng ngergani kancane sing nah. Indonesia barokah. Hadise lali ya, miru abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Jadi kena ada bojo elek terus iku seneng. Perkarane tanggamu bojone ayu. Sing tanggam bojone ayu tetep susah mergo ngergani coba sing bojone. Aja terus ora-ora. Jadi, Just, apa? Rawang lan nang hati sapa muslim dan muslim. yang diberi apa anak sallallahu alaihi wasallam qalu nawa ta'ala. Sabda nawa ta'ala iki seneng sapa wa ar-rajula ing lanang. Lahu kula ing tetep kedhi rajul jaru suin, tai tangga sing elek, ta jaru sauin. Tai tangga sing elek sami. Kados sing kira asap wonten sauin wonten suin. Yuktihi kang larani sapa jar ing wong. Allah itu mencintai seseorang sing ditonggo elek, sing tonggo elek mau tukang menyakiti dia. Fayasbir. Mongko sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusu. wayah tasib lan golek golek ganjaran sapa wong hu ing jarosuke. Jadi ditonggo elek senane misi wae jamaah nyetel dangdutan pokoke mantelno. Nah, itu jadi wali lewat jalur apa? Dimantelno ya. Kata kiasi gani kupi ing wong sapa apa-apa ki hayatin lan penguripan au matin hatta yakfiya sehingga nyukupi ing wong sapa apa apa fi hayatin lan penguripan aw mautun ta kematian. Orang riwayat hadis wal Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek, dia elek terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisam mana apa sarana apa? Maka Ramadan imanan wah bisa. Terus ini penting ya. Kalau kalau sering nasihati bujuk dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk ya termasuk anak kiai lah gitu. jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang lomo itu cek gampang dia dia kita diajak keluarga kiai lomo itu cek gampang tapi ngalah itu kadang angin itu angel tenang karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al mukarrom, mestinya uang ya mantel tenang. Padahal ibadah paling jos itu ngempet, ngempet mantel itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya saudara tapi walta kadimin alam itu mendalek nopo emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya tanda enggak enggak gampang sakit. Kalau nggak balik jadi kiai, kita tiang, terus dibunyi, terus ngomong ke intinya bolak balik. Ya kalau rata jawab, ya, lalu dia es keminter dijawab. <laughs> Sebarno, tahu ini ini, itu kesal dia kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Kila itu Ahmad bin Hanbal, tapi siapapun dia itu tidak penting. Cuma Kila itu Ahmad bin Hanbal. Jadi di Canom itu melihatnya ragawan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad Taal ila beti, ayo ke rumah saya. Eh, setelah di rumahnya terus lah hajatali juga sudah ada butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumah. Setelah di rumah dipanggil lagi, ya Ahmad. Ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ya ke kan situ lagi. Dan itu dalam tiga tahap itu Imam Ahmad relax, happy. Happy sekali, sangat senang. Sampai tiga kali pemuda tadi nangis. Nangis minta maaf, terus tanya. Kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika samain kan karena dipanggil di seluruh kembali lagi. Jadi Muhammad, aku nuruti kon ke perintahnya. Nabi, aku ada urusan dengan gue. Nabi ngutus aku nabi mbek tangga. Tapi udah aku ya teko. Lakon kon balik ya balik. Seneng aku bisa nuruti perintah ini? Nah, ya ora ono urusane bae kowe tenang aja. Tapi kalau mulang sampean kan ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek prospek kan kalau iki perintah. Jadi kalau mulang saya belum pernah mulang tidak seneng, belum pernah. Di kajen, di rumah, di sini, di sana, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang karena di saat itu saya nerang hukumnya nopo pengirang. Jadi mulang itu kelebihannya kan muji pengiran. Dan nak dungo itu saat api itu hati nafsi. Tetap ono unsur mementingkan dirinya apa? Diri. Nah, kalau dungo sampai mulang itu pede mulang. Kalau nak dungo itu isen sampai pengiran Antara nih amalku dan penjaluanku nang akeh. Jalu ya, ya, cuman jenenge cah pola. Amal ora banyak tapi jadu aneh. orang prestasi ujuk bonus kan. Ya. Kowe wong aneh kabeh. Nak dungo semangat nak amal. Sing gaib kabeh. ibarat kerja prestasinya agak ada tapi minta allah Beda dengan mulang. Mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah. Memaklumatkan kebersihan Allah, karena zuwa, takdimu. tidak perlu nak mulang itu Karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar karena orang ngajar itu hilang hati nafsi. Nah, kalau mulang kuat itu. Saya pernah loh di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas itu Anak sarang minta itu saya ingin nyamini dengan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. sekarang ngaji ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam ya ada enam beberapa ngaji Bukhari. Eh, pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Nah, saya ini uang kuali, mhm. seneng dia itu suwanto jadi itu, tapi nak ngaji lagi. Itu sini kenapa aku rapat dibuka soal? Nah, kiai nak buka soal, nah, ini uang soal, jalur ya, bingung. Tapi nak pas ngaji ngaji. Aku gak sih seneng dia itu, aku tak tahu. <laughs> Wah, wah, aku soal tak ngel-ngel Islam kiai yo ngaji aneh-aneh, Islam kiai yo sowan yo panges. Misalnya kayak haji yo panges tuh aku, terus tak panges pun dia mung butuh haji mabrur. Ukune ra roh, sarat ra roh sampai mabrur bah. Yang kaji yo ya iku gede kaji, syarat saya kaji nopo. Kan aku iso nerangno. Nah, tuan begitu yo. Joko 01, kosong 02. Kayak gitu. Nah, dongakno ya dongo sa Indonesia adil loh. Karena persatuan Indonesia. Nah, oleh dong apa salah. itu jelas. Kita enggak. Kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali gue bilang itu terus lo haji pada dong ada kaji makhluk. Sama nih, roh pak rukun sama tak tungan. Iwa ibarat ono wong orang pak sepeda motor, Kiai kalau harus selamat lagi asing. Aku solo harus selamat itu kemenculotan apa? Apa? Mencolot. Lah ngono pun syaratnya rasa kok dongano mungkin dia kiai film juga ada. Salamnya bilang yang sih? adat kita ini salah dalam makanya saya itu mana tuh orang usah suan-suan aku orang guna nih semua yang ngaji yang ini jenis suan, yang ngaji titik Soalnya ya sudah ditegir ketemu. Nah, ditekdir saya gak bisa ngelak tegir Tapi tegir malah aku istiari aku <laughs> nah, istiari jadi modus apa? <laughs> Jadi orang ya apa? Modus. Jadi beda ya apa? Modus. Nah, kan kok gue yuk kuat, gue ngerti nak kiai malam selasa malam jumat juga ngaji. Kan undangan milih malam selasa, aku suka malam selasa ragu. Tapi gue istirahat malam tiba undangan sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang jadi uang banyak. Kadang orang tidak tanya syarat pokoknya atau itu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa. Karena kita mantap apa? Kalau sa'i itu kayak apa. Terus tahalul awal itu apa. Tahalul sani apa. Itu enggak. Ya itu kalau nopo kaji Itu kalau. Ini kan kayak gini. Mereka mau kayak uang uang pak sepeda motor raiso. Dia itu nggak pak sepeda motor. Selamat. Kan jadi aneh, cara urutan tahapan itu Tapi ini Indonesia juga aneh, tapi kita ahli ilmu, roh kelakuan itu kelakuan. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan hubungan umat dengan kiai itu hubungan kalau apa hubungan apa? Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya, mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya Anak saya itu masih kecil tetap warai. Meskipun sholat ya, tiap hari sholat tapi tetap warai. Meskipun <laughs> ini saja. Meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syaratnya syaratnya syarat sahnya sholat adalah kata para ulama jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, hmm. yang wajib itu hmm. sunat. Kalau sama-sama spekulasi disuruh meyakini semuanya wajib sama-sama tidak tahu deh sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu sama-sama tidak tahu nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib mana yang karena ini prinsip sekali e, misalnya begini kamu sujud kata Rasulullah kan umir tuh an juga ala sapati abunin saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan tujuh Allah. Hmm. dan aku ketika ini detek dan kalau Nabi ngintikan detail, karena nggak bisa ditoleransi, karena Nabi ngintikan apa? Detail. Saya masih hafal teks satunya Umir tuh an asjuda ala sabati agumin kita ini saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan tujuh anggota. Nabi ngintikan al jabah satu apa? Baduk. Baduk saya sana apa? Tidak. Apa? Baduk. kening, Apa kening, Apa? Apa? Mesti Apa? Apa? Apa? Dene kan nak basa intelek ora iso. jadi ngesano nak wali. ini dia. yo. Kok nak intelek kesana kan gak wali. mana wali kan kono. Sampai wali kan untung. Jadi malah sombong, ra iso cara aku sombong. Apa mas? Kudu gue jawab. Apa kadang kok ada gitu ada. Keneng, masuk bener, Apa? tidak kok elek. Sengecap ireng lho kadang kok bojone. Apa? Beda-beda dahi jadi. Bener tuh. Wes kau sih nasehat keliru lah, Apa? <laughs> Ya Ya sepakat badok ya. Iya. Regani wong sepuh. <laughs> Oh, ya, sarok gitu. <laughs> Kaji Nabi aku sebelum umat Mustafa aku seloro, gue loro kaji Nabi. <laughs> Kaji Nabi di umat wong tapi tak fatihai terus wong Dan itu yang saat itu, Kau jadi itu. apa Nabi Islam itu nopo ya Rasul. Yo ya, Islam itu cici mau jadet, Nomor loro nih, sholat pimpin dan lima waktu. Nomor baru poso Ramadan. Pas Ramadan pak, yo ya, Ramadan. Pas wajib Ramadan. Apa zakat? Lima haji demi pangeran wallahi la azidu ala hada wala terus apa tak lakukan pas gak luah gak pur, jadi wong gak klaim. sholat sunat itu mah mati, rasa sunat ya mah mati. tapi nabi itu apa komentarnya? nabi man ah, man sarrahu ayam biro ila ahli jannah fal yang biro ila kita kepen roh berduduk suatu dulu wong wong pas-pasan Lele mau dua logika sholat sunat itu penting, namun menawa dunia rasa sunat itu untuk dari cara dek ini agama itu problem. Jadi pilih pas lah. Nah itu tentu tidak baik ya. Kelakuan kayak Arab kita tidak Tapi lama kayak saya harus mengikuti Arab. Asal kamu lama harus mengikuti Arab. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abi, ini pentingnya. Kalau yang nggak ulama jangan. Yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Tapi bayang no itu non muslim. Ya non apa? Misalnya non muslim. Apa Islam roh Mustafa? Duhane wal roha. Wong busuk, singgoten kan begitu. Singgoten. ini tau Duha paling abdul berapa rokat? Delapan. Qobliyah juga sing ideal ya. Empat loro itu serodok males. Badia. Empat. Qobliyah asar. Empat. Terus kira walu, rolas, Tambah apa, Pak? 16. Terus 16. Berarti asar kriminal ya, oleh. terlalu semangat. Badia ya, duhur itu ada ulama nyunatnya sholat awab Itu baru maghrib, eh baru maghrib itu ada sholat awab Awab, baru maghrib itu nganti apa? Baru isa ibu witir, witir itu berapa? Telulas, bener? Sing ideal, sing ideal Sebelas atau telulas? Sebelas kalau sing darani 11 sing darani 13. Sing darani 13 itu nganggep sing dua rakaat pertama dia bisa untuk khilafnya. Berarti piro? itu piro. Matematika ora roh selalu. Piro? Mulai mau lo, mulai Fardune pitulas rakaat ketambahan mau piro? Oh, wakil, pokoknya wakil. <laughs> Iku kira-kira sing Islam ora sida. Umpama wong Islam ngakoni sunat kabeh sing ape Islam ra. Mergo pikirane sira kok berleher nek ora Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Lat pas. Dhuwur yo. Pas. Asar yo. Eh ngono tok. Mulane wong iku yo terlalu fanatik sunat. Perkarane nek terlalu untuk dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sido kok ribet temen jadi Islam. Salat kok samono. Kulo termasuk ini fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anu aku sebelah balik Pak Kau. Jadi wong itu ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu, Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu itu diseneni aja ya? Diseneni, oh Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu menaik saat Nabi wafat. Nyungi pingpong sebedino tuh. <laughs> Tua. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat, sholat sunat kok terus menerus itu butuh baru memposisikan sunat koyo. Tapi kau jangan takut lagi, sakwa bola bola aku jual lama. Aku tok wes yang korban. aku pantas, aku keuangan pangeran, tapi nabi terlalu sholat tidak disaring. Tapi kan tau kangen itu sholat. Abu Bakar lebih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana ya bejana apa karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana apa apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Ini menurut saya Abu Bakar itu pecah. Apa apa ini sama puasa sunat ini? Itu pecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus sekarang gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh nggak boleh disejajarkan. Ya. Sampai segitunya ulama. Karena tadi bayangkan misalnya kue Cina atau kafir, dia tahu Islam kusuk. Apa Islam rasidah tak jamin yakin. Mergo roh kuwi ya. ibadahe tak tak mau. Tapi nak rokok aku ora rutin kan roe sang turu, tangi rokokan. <laughs> Bariku ngopi. Bariku jagungan. Baru aku melaku-melaku nggak suka mentok. Eh Islam ngono kutok. Tapi nak Islam ora Mustafa. Iso-iso wis. Buka bro. wah mau Baru aku wiridan. Aku beda gede. Baru aku mohon terus. Berleheran Jadi, eh, Melane agama itu unik. Ya agama itu nopo. Kue rapuh surya salah. Mengeling pengiran orang. Kusut terus ya. Terus biar iya, iya, biasa lah. Anut bakatmu, nopo. Ya kalau yang ngilo dewi lebih Gusti di ini bakat ini. Ya karena tadi apa Saya akan diterangkan. Ini karena menyangkut akhwat Makanya masyur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus. Saya pernah ditanya-tanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau seperti, tapi kok mesti nyuruh wudhu? Ya, jawaban saya gitu. Saya ada ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk apa Saya akan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis bersih wudhu mau pergi. Tapi ya, nggak boleh wudhu itu sespesial kalau wudhu untuk sholat. Makanya masyur di hadis Bukhari ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudhu kan kofifan. Sampai sahabat janggal, kenapa Nabi wudhunya ya gini? Biasanya kan wudhunya sempur, sempurna ditanya. Apa mau sholat? atau Lah, saya tidak mau sholat ketika mau sholat fatwa doa wudhu dan faas bakal wudhu dia harus wudhu secara apa Semua. jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan bukti ketiga sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk nah ya hanya sunat puasa itu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udur boleh nggak nggak boleh kalau sunat karena memang Allah nggak ingin sunat sejajar wajib Ya, tapi nak kena kiki khusuk diantem krono. Santri wajib dalam bar. Wah, aku paling bingung. kalau sering di dua santri. Dulu alumni pondok tertentu sing wajib galak. Yo bingung. Tak wajib no, aku ora bakat. Malah dia ini isin perkara di santri dari poso terus dia ini Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. <laughs> Tahu poso, dia kalau nanti di santri gue poso patang tahun, padahal dalam kan ikan setahun ini tolong tahu. Tak tahu kok ikan. Lalu yang batal kapan? Rencana gue sebelas tahun. Dong, dong, tolong tahun mau dong gue saku isen malah habis. gue tapi gue. Nah karena saya ini sadar ki alternatif karena dia kedua. Bisa nggak dia musim pertama. Tapi kalau lu uang keramat, lah lah dia ngaji lah. Bahkan keramat di poso pinter. <laughs> Tak mau uang keramat itu penting, penting gue ragu ora roh. <laughs> Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam tidak Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau poso malah Nabi ora poso. Karena takut dia kefer Masyur. yang Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari keempat, bila hari keenam Padahal pertama Kiamu Ramadan terinspirasi oleh siapa itu? Oleh Nabi. Ya. Namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama. Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak. Hari ketiga tambah. Hari keempat kila, keempat kila enam. Tapi yang masih itu keempat. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama ternyata Nabi tidak datang sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul mulai di malam itu pasti kamu dikira ver, berdosa. dan ingin ada tambahan verdu baru. Sehingga Nabi sudah tidak sholat Qiyamul Lail di masjid sebagai orang. Nah, gue kan saat nengok main maksudnya. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi malah pergi, Dan itu lama harus dijaga. Kalau ada aslinya di isen, sering isen di tonggo Misalnya sholat musuh sabar Berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut. Ya saya di rumah. Dan tonggoku yang ngerti orang orang Tapi berkali-kali saya ikut. Nah melok terus udah fardu. Nah orang terus jaga bahagia. <laughs> Jadi ya kadang melok, kadang melok. Saya jelas kalau sering sudah apa jelas. Maaf, amal. Nah, memang harus begitu. Ulama harus begitu Harus ada menjaga konstitusi apa? Makanya masyur kenangan Sayyidah Aisyah itu sama siapa utak hadis Ini gawe saya Aisyah. Tapi ojo tiru, saya ulang, saya ulang lagi. Jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, Allah tambahnya pantas. Aku orang arah kan tanggaku curiga, ku arah sholat itu saban berkorban kan gak orang curiga. Mesti uang ini, enak uang alim ini mesti itu Jadi rodo enak lah, soalnya aman, aman tentram terkendali. boleh karena apa? Wes untuk mandat kusnudon udah, jadi rotok aman. Ya. Kayak gue kan rantau kusnudon. Gue misalnya ramal sholat mesti gedeng imam. <laughs> Sentimen. Eh, kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah sama siapa tadi? dan memang saya hafal. Wa in eh wa innahu karena Rasulullah layak daul amala wa wa yuhibbu ma khafata ayufradu Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Dia sangat mencintai amal itu. Tapi dia terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Sama tadi, saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus ukur kekuatan, apa? Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati, bupati saja, ada usah gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, berrokokan, terus gak sikatan. Dianggap beretika, tidak jauh saja. Enggak kan? Kumpul bujuhnya kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja tidak etis kalau tidak sikatan tangi jujur, apalagi menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib tidak melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh, laula an asyukko ala ummati la amartuhum kesil Eh amro ijabun. Semua mufassirul hadis bilang, ada saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat. Pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu ya Allah tangi turun itu pantesin sikatan. Sikatan. Terus kira-kira pantesin wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu Ada mati Nabi sing jadi karena orang sudah kejang di jalan. Terus sampai rasulat perkara. Orang gowo sikat. Lo misalnya terusnya orang pagere tanggane malah. Ini ini Rasulullah luar biasa. Dan ketika memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salatin. sebagai riwayat ada inda kulli salat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu Wes saiki ngene. Kowe ya. ngadepi bupati atau kiai lah. Amen pelengahane itu etis enggak? Normalnya sholat itu kalau pelengahan gagal, karena gak ngergani pangeran. Tuan pangeran pelengahan, bukar-bukar, sangop. Rai-rai itu pantasnya dibatal gak sholat. Pelengahan, bukur-bukur, putar bukar-bukur, oh. Pantasnya itu sholat ini dibatal. Lu cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas apa? Tapi mau dibatal, itu sakit. Akhirnya kira dibatal. Mau nabi ketika nenek jom, enak sholat pangeran. Ojo plekat gak sopan itu rada asline ya pengen dikan batal tapi dia tahu rai-rai ini. Gitu kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dengan dai ya. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan terus memihak. Kalau toriko sampe wajib no, koyo wajib dalail wajib. mau balik koyo dakwah itu wajib. Terus ahli negara kau ya koyo ya, oh, itu si asik wajib. Terus kok Nah ulama itu yang jaga konstitusi, nah, yang menjaga konstitusi. Tidak boleh di antara kriminalnya ulama adalah ijab malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Said Abdul bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdul bin Tohir ini. Abdul bin Hussein bin Tohir ini, Taufik. Itu memajukan termasuk dosa besar adalah ijab malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak iya. wajib. Yang jadi bangun, jadi kayak ngalim mereka. Karena ke santri bisa zaman era kulo, santri kan karpet teng-teng jamaah jamaah, kan. itu harus masak. Orang sing lagi nyemet kompor, <laughs> sing tengah-tengah goreng tempe. <laughs> Dari cari kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, apa? Channel juga kepengen santri wajib kos ben tertib, engko jamaah ben tertib. Jadi kamu dewi tak wajib no barang gak wajib. Masalah itu orang lama. Akhirnya orang wajib, hati, ya nih. Akhirnya jamaah separuh. <laughs> Tetap pondok modern. Wajib, enak deh. Lengkap. Kawan sama Si pun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya ya boleh saja kalau kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat nggak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang nggak wajib, anggap saja itu kewajiban anggota, kewajiban secara kon. Tapi bodoh-bodoh salah kayak saya ada boleh. Kita wajib kos, wajib ini ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarek bikin syariat. Dan itu masalah besar dari konstitusi ulama, Jadi kayak apa nanti ini syariat itu kan Nabi jadi Nabi muni, misalnya Nabi kita ya Rasulullah, kayak dan Nabi kita lam yajib, gak wajib dong. Terus kue sok khusus, kefahada yajib terus pangeran bersok Nabi itu jadi saya. kayak kira-kira wanya kok kan? guya guyu tapi aku tahu yang sing aku tahu ya aku berapa aku tahu kira di pondok itu sing tegak kok santrimu itu bakat beli kok kiai itu tadi kan? jadi memang berat jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing <laughs> wis piye dadi kiai ku lara-lara mun ngatur kok. Nara bakat ra usah. Salat qasar misalnya, itu nang kita fikih itu malah lucu menang. Kalau saya misalnya dari naruhan ke Jogja itu sebaiknya kosor apa etma. Sebaiknya eh mas. Sebaiknya orang wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya kosor. Kalau Imam Syafi'i ngendikan kalau tidak terlalu masyakoh tetap baik. Itma. Kosor itu hanya ya juzu hanya boleh, tapi tetap sebaiknya. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden Madhab Syafi'i itu tentang ulama. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang kusuk yang nggak nyaman menerima satu syar'i, nanti untuk bonus juga, maka wajib kosor untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya. Nah, aku ada kaul sing wajib kosor. Ada <laughs> ya, penting kosor. Nah aku kan kosorom berdasar males, mulane gak wali-wali. aku ngosor, aku ngosor wali aku ngosorom kan pancen males. Papat ya loro, ambil loro. Udah kulo kulo kan pengiran, pengen papa. Cuma khawatir kulo kulo sombong perkara ini nombong. nompo. Selesai nabi. Terus lo sombong itu. Terus oh keren aku doro. Jadi unik agama ini mau. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarat tidak senang? Dan ada hadis Ibnu Allah yuhibbu antukta ruhosuhu kama yuhibbu antukta azahu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima, sebagaimana suka kalau kewajibannya. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Ben, aku no sabun. Terus gak nurut, aku gelor, gak jauh saja, Ben, gue pinter. Gelor kan, karena gak menyidahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Ben, ini duit pakai duit mulai Terus gak nerima, aku gelo orang. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu rakrono perintah gak dilakoni dok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan. Harus kita terima dan kita nikmati. Aku loh, gak jangan. Aku, aku, aku. aku. Maksudnya kan bila boleh aku coba ya, gue gak cerita. itu berarti hubungin kafe. Ya senasib gue, murid murid. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antuk ta ukhosuhu kama yuhibbu antuk ta esik. Dan kalau sama takok, lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Istiqomah ya ben istiqomah. Ngarakon ibadah sunat wah apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu wah. Harus seyakin yakinnya kalau itu tidak. Terus dua jangan perlakukan kayak Misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ini tak hadis gini, masa mulai eh, apa itu nukarkan uang-uang pecahan isi jadi kadang-kadang kepengen amal untuk anak-anak kecil Eh, terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan kemarin sebulan kemarin saya sudah buka aja beberapa kitab yang mau tak pakai pasangan. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa nggak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya terus tahu-tahu jam sembilan nggak sarapan, terus puasa dia. Saya biasa puasa suro, puasa apa, tapi nggak persiapan. Dididik dulu ya Abu Bakar. Nama istri saya itu sering kasihan karena jam songo nggak sahur nggak apa terus puasa. Jam songo siang sudah kenangan. Bukannya ya gitu karena ya karena saya tidak ingin khusus. Tapi bisa menegus, kok tak siap menegus? oh jadi Abu Abu Bakar biasa. Ya. Duduk sih, jangan duduk dulu Ya sahabat ya lucu, ngono kok geger karo kowe kan ngono kok geger. Ini konstitusi dah ulama ini. Jadi kalau yang kalau nu kenal kiai sing tulisannya aku, kalau ya dia dia rada raja cocok gede Tapi pernah sepuh sama saya. Cocok rata cocok nak wong alim kan duwe saling. Dia ini fanatik gaya kaligrafi. Tulisan uang. Tidak. Nak rapati gelem nuku ya rada jamu uang ini. Ya aku bisa yo es gampang selalu ra ngedolnya tapi murah, semurah-murah ya. Uh, setelah saya tanya, wes tuh mek mati lagi tak tahu. Wes mek mati. Mbah kula niku jagal jenengan sendiri. Jadi mau mek mati tak tahu. Yo ya apa? Dene seko beras kok. Ngene to. Ngene ha. Kang pernah sepuh sama. Ngene ha. Aku nak mlebu orang Islam bingung, gue Islam bor. Ini nak soal kaligrafi ini lah ilahi kota Muhammad jadi tidak bingung. lagi bingung, pun ibadah. Aku yang mendingan, jadi aku mau mulai di sini agak tak bantah. Angin angin ya bener, saya kena mau gue wong. Terus rai ini gue koyo mesum sidik-sidik. Rai-rai rantu hidayat. Kan kita sempat mamangi muslim tanpa iya. muslim. Bareng orang tulisannya. Iya. Iya, Islam kan udah kan. Kowe marung misalnya, ya ngene. Marung ning daerah tertentu sing ra kenal. Kan misalnya Arab iki kodo apa manuk. Nek dikeliti kan kodo ya. Tapi bareng ono kesana ayat kursi kan. Ah, manuk ya kok. Ayat kursi saingan mbek kodo kan ngono. Paham ya, kan? Jas ya. Aku pas aku umur 17 bulu. Berarti dia nengok, oh, santri-santri yo kon mandek. Oh, nak suruh gue ngamuk. Ya ini di mondok ini Jawa Timur. Terkenal dong Penambah banyak. Adik mbah pulau. Jadi adik kandung ini. Aku disini jangkal ya sering tak bantah aku udah tapi bantah apa? Mereka apa nggak butuh? Sekarang ketoro kenapa kamu udah? Eh tak tak. Cek utang aku tak tahu. yuk. mau kamu dari kapudot itu jawab iya. Yo jawab jawab. Saya alhamdulillah kamu diwajibno kan sudah tuku Apa? Malah sing ro soalnya gak balik apa baik Berbuah waktu semua. Tapi alhamdulillah orang kajilah kan bergambar. Ono sing gambar itu jenenge asabul kahfi tak takut kena opo bendera kebakar. Aduh. Mun nyati ra jadi tas jimat. Dan sing gambare nak Rasulullah semacam macam-macam. Tapi saya ini gampang kita ini karena Jawa Timur sampai ke Keduna itu sih Nahdlatul lama, gampang menang. Mustafa itu mah, Mustafa itu ya, Mustafa. Ini sih mau ketemu ahli sunnah. Tapi malah oh, ahli sunnah ketemu. Gue mesti, awang dia rawan ngenyara gue. Angenya gue niat ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku ganjaranku sepuluh, aja balik wall. Kalau gak loro kakean. Nama lele itu ditutup ke Situ, Sitok ya. nang sepuluh. apa? Sepuluh. Salam. Oh itu. Dan ada kenyak Mustafa, wah. Besok kenyak kiai itu. Aku kan kiai ini kiai. Jadi sama harus ingat ya. Makanya kalau suwun ya, agama ini nggak boleh Nah itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambah pas justru dikomentari mansar rohu ayam dulu ilah ahli jannah fal yang dulu Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Tentu itu tidak boleh diikuti ya karena Mas nggak boleh diikuti secara masif. Biar personal-personal kayak saya nih. Orang-orang punya ribu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyur Eh, beliau adalah termasuk teman dekatnya saya Ali Zain itu itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat sama sekali nggak pernah. Waktu nak pulang keterangan ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat saya itu ingin sekali sholat tapi kalau saya selalu melakukan pasti tidak apa karena ini saya dipandang orang banyak tapi aku yakin ya karena dia orang wali mesti mungkin sangking sangking menyembunyikan amalnya mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat tapi sama sekali gak ada yang tapi sangking kan ingin menjaga konstitusi. Karena tadi makanya Rasulullah itu semuanya mau keramat mujizat. Wong Nabi itu semua tareh sepakat mau sholat neng masjid itu empat hari. Tapi Umar gawe gerakan Terawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang meskipun ada yang 20, ada yang 8. Tapi kan semuanya itu ya mulai ya sampai entah Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal Mana ada mau sidik-sidik sunnah rasul, sunnah rasul tanggal bapak bubar. Ya, belum satu-satu sunnah. Ya tapi mau sok sunnah rasul kok malah ninggal gajah. Ya, Mana aneh kan? Lah sing bener piye biasa wae. Ibadah bantah-bantahan ku ape pamer apa ape. Kulo makmum mau yo bolak-balik, makmum 20 yo. Bolak-balik. Mung ada pengaruh bagi kulo. Kulo tetep arep pengen ora masalah. Kan di jalur khusus Mas. Jadi sak melok jalur wong-wong. Masih aku makmum kowe nak maghrib paling cara pengenan imamnya tetep aku. Yo ini iya, dek imamnya tapi cara pengenan tetep dan Nabi ya tahu makmum sahabat ya tahu. Abdurrahman bin Auf tahu sholat. Jadi sing sukses imami Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak sih itu. Barang beliau sholat sudah satu rakaat. Bahwa jatah Rasulullah min nafsihi khifah. Hati-hati Nabi e, merasa dirinya agak waris. Ingat Faja'a ilal masjid yuhada bina rojulian. Terus Nabi ke masjid di dipapah dua orang. Itu semasir Ali dan Fadl. Sinan Ali dan Fadl. Fadl anaknya Abbas. Jadi Fadl bin Jawa. Abbas berarti ya sama misalnya dengan Nabi Ali bin Abi Thalib yang misalnya Nabi Fadl bin Abbas ya kan misalnya di situ itu ya eh, orang Arab yang mirip orang Jawa lah kalau sedekat-dekatnya sahabat kalau di kamarnya Nabi ya gak etis kalau tidak apa keluarga makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali ada siapa Fadl ada sayyid Abbas nah, Nabi di papa hanya masyur itu karena Nabi Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa Nabi kalau Abdurrahman Auf enggak. E, dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. E, terus Abdurrahman Auf itu Nabi entah kemana itu. Nabi ya unik, pokoknya buat kemana itu. lah tempat-tempat, padahal sholat sudah dekat. Ya terus kok mati terus sholat. Setelah dua rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Benar sekali-kali tahun Nabi Abdul Qasim. Raja, ya, rada Sakar Dia tahu kalau Nabi salah. Makanya di kitab uh, Sirah itu ada bed Walam yusol di Mustafa khalfa ahad Ilabna aufin walau fatul abad Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna Kecuali ilabna aufin Kecuali walahu fatul abad Dan itu kenangan yang abadi <laughs> Gadina agar sholat Ah kayak cuma Mustafa Rubin Aku tahu ngimami kajian <laughs> Tidak kayak kayak dari zaman Ah aku tahu ngimami Ya tentu naik akhirat tetap aja nabi itu kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Lu, tetap tetap kemana ya Rasulullah memimpin. Gue yang imam itu, mau tulis kamu tetap gak ono, bukan ono. Mustafa imam itu sebagai ono. Oh, kok di demo ngakeh ono. Gak iso, gak disahno. Pengumuman itu gak disahno. Ya kalau suwon ya, pokoknya sunat ya tetap sunat, wajib ya tetap. Makanya kitab sulam taufat itu keras sekali dan termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantas wajib, nah kita kan ngeper. Ngeper kaya yuk kaya iya, orang tidak ada laula anna syukko ala umati la amartuhum disiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwa buta. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, entah keberapa lagi dari contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Hina yakto sulusul lailin. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah. Paham ya? Sepakat kan sering dengar kan? Iya. Doa paling mustajab itu apa? Nah. Sulusul lailin Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat isya itu ditunggu oleh Sayyidina Umar bin itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2 Padahal biasanya beliau sholat tuh awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7 seperempat. Bahkan dalam madhab Zaidiyah itu sholat isya itu yang 6 seperempat. Di Yaman itu ada madhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak jadi di itu. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i unik. Sholat maghrib waktu rentek di ayat toharo saksur sumai soli komsaro kaatinmu tajilat. Berarti berapa? Napa kira-kira pokoknya bayangno wes sesuci sholat lima rakaat. Dan itu kaul apa? Jadi justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashabi Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul kodim. Kaul kodim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul kodim. Nah itu diaman. Saya punya teman Habib Akrab Galatos. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar, Habib Umar, Habib Umar terkenal Umar bin Habib Umar bin Habib apa? Umar bin Habib itu BSA itu bin Abu Bakar ini. Ya, yang terkenal saya itu Umar Habib yang sering rawat itu. Saya itu diajak dolan ke grup-grup Habib yang madzhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira lima menit terus komat isak. Jadi jadi teman saya penak lah ya, wis gak tanggungan. Mulai ya batal maghrib baru bisa. Aku udah tertarik baca Nah, kok tifat wani MUI sesat repot. Wani MUI wakil presiden. Wah, kriminal. Repot menaik. Repot menaik. Tapi tahu tak jajal, aku berapa boleh jajal. Dewi aman ya, Nah sudah saya ulang lagi ya, itu udah penting. Jadi Imam Syafi itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kalau apa? Jadi. Makanya kan ada lima kaul yang justru jadi gak dipakai. Serasa roh detail ya, boleh apa? Garap gelar doktoral. ya itu ikhlas serasa doktor doktor. Terus sering diskusi dengan dokter betul. Ya, tapi kodoh rati nyali. Allah wis bar. Eh, akhirnya so, singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasih tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah tiga. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngedikan gini, ketika Umar bengok-bengok, Umar itu tukang demo, menedek kue Nabi di demo. Ketika mulai jam 10, nama Sibian Manisa, itu apa mana itu sholat orang yang mau Terus sahabat tinggal ruken-ruken itu suruh apa apa mana. Tapi barokahnya itu, kan barokahnya peristiwa itu. Karena ashabu Rasulillah, iku yanamuna wasallahu ya yatabattu. Akhirnya setelah mereka ketiduran, itu juga kejeglak-jeglik, ketika Nabi raul itu mereka langsung sholat tidak wudhu. Makanya terus Madhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kacau itu yang baru kayak peristiwa itu bang. Ya. Tapi ojo terus ngorok ini lentang sih. Raule. Jadi kamu Mustafa nak pas ngaji dulu, itu orang pas turun, itu raba Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa peti apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu maka wudhunya tidak batal karena setelah setengah tiga Nabi rawuh mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari Dewi Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak meratkan kalian, kalau saja tidak meratkan, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya Karena kita tahu sholat itu adalah suatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yakko sulusul lailil ah. Tapi Nabi tahu itu masalah. Artinya lebih sholat, sering sholat di depan. Meskipun tentu abdulnya kan? ya. Ya tapi misalnya kok otot kayak gerakan itu Nabi lah ya seneng, dia berat no, umat. Tapi nak rata belas, Nabi yang aku goblok. Itu untuk pisan-pisan lakon ini, Nabi. Mengapa ya. aku ya tahu, pisan tapi Nabi ngelakuin ini pisan ya aku tahu. Pisan. Jadi satu-satu, no. Itu kayak apa Rasulullah? contoh keempat atau kelima ya, itu sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang mereka yang sah penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abanas tagfir lana Dunubana inna kunna khotiin. Ya ya abana astaghfir lana apa? Dunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah. Nah mungkin ketika gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Ola saufa astaghfirulakum rabbi. Ojo ojo, tak jalur sepuro tapi ojo saya cingkuk. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, kok coba istighfar bareng-bareng nanti di jam ya kira-kira setengah tiga. Ada saya gigi ngono istighosah setengah songan, namanya masih dahulu ya kalau tapi apa yang tentang ya iya setengah lapangan buka tempat mustajab waktu ini setengah songo yo orang waktu ya, tapi tentang nentang ini anti istighfar? itu coba melaporkan lah dulu kok ngono ku no ilmu Kabeh ilmu sepakat Nah istighfar wabil asari hum Dulu jadi wabil duha hum Tapi kayak cuma lah pak ngeritik kayak aku kualat aku. Aku ya keben aku ngomong harus ngomong. ya benar. Ayo saya istighfar wabil asari hum sabirun wabil duha. Sar asar waktu. Sahur, sahur jam sama awan nopo jam sehat. Tapi kadang dia yang mendingan. Aku yuk kerungu, kritik kok kerungu. Tapi nyatanya setengah tuh yura istighfar. Lumayan setengah sama labar. <laughs> ya wes nak ngono dalil dalil lumayan. Tapi ya jarak para di sepura tenan aku ya lumayan. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Ambil ramelok organisasi, ramelok di muslimin. Melok itu sudah nabrak syariat. Tapi ya lebih api di bang di bang konser ya itu tapi kok sering. Tapi kalau tahu melok kan, ya tahu melok tahu jutaan Lu kes kok Ya gue syarat. Bareng ping tiga pintu tujuh ping empat syarat. Pokoknya aku berhutang setahun bisa teko bisa. gue syarat. Dan aku di nabi. Hah orang teko itu ya umatku dia nabi Tapi misalnya takoin nabi, kok teko terus ya? Padahal ora persis yang nabi. Sering bener begitu. Sudah jadi kalau suwon kita gitu, terus. <laughs> Makanya ini kan konstitusi ulama itu. Makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. e, beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat mau ditambah dengan ijabumah, lam yati. Beliau juga menentang mati-mati. Tapi nak orang ya wong sholat tau atau sunat oleh yang mati matian. Berarti ngomong soleh yang kondang. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain yang lagi Islam hmm. selama selawasi rasola, ketemu ki khusuk, wah sholatnya langsung kau kopliyah, berdia, winter. So, batas itu solebah, selawat. <laughs> Tapi ketemu ki kayak aku, eh sebenarnya bersolat, kalau ngomong, caranya bisa kemelong melong. Bahkan di Nabi orang mau bisa, ya Rasulullah berarti ngaji jenengan, ngaji apa? Para itu caranya sholat, jadi ben. Terus kene kene wae. Engko aku sholat yo melok. Bareng Nabi sholat zuhur kon melok. Asar kon melok. Bareng wis bar lima waktu sekarang mulai. Lah terus carane sholat zuhur yo solo kamar itu muni. Iya sholat kok sumber royi mau nggih. <laughs> Dadi Nabi ora tau nerangno. Arkanuha Awal awaluha aniyat ora tahu asani kiamul qadir apa asani sira atu ora ono nabi mulang ngono itu untuk aku sholat gue. Ya. Aku sholat. beli lima. Ojo sito. Orang wangi sarto terus mulai. Nyongkone sing wajib mau. Kayak kasus Islam di Gunung Sumatera gitu. Desa Nisa saya Yusuf Baros. Yusuf Baros itu menangis dan saya tidak. Jadi sajane versi Islam Anyar pertama sekitar Sumatera. Wajah boy Sumatera. Ini saya sini. Sebaros itu gila menangis itu. Saya Udulang sholat lagi teluh, kan. boyong. Boyong <laughs> kan saya ini kamu ini nak sholat mau telu. Diulang teluh, telu. Wah, aku nak gue rasa maghrib gue pena itu. Gak suka kan rasa rasa esok esok. tapi ya sebagian ya sudah belum sholat lima waktu. Tapi dulu awal awalnya itu sholat telu. Ya gue misalnya kaji Nabi mau mengulang sholat asar sudah ini mulai. Wah, tidak ada Nabi asar toh, ada orang. Mereka Dan dulu terus. Rawahu Bukhari wa man tisabani wa mustakhafa min bala asab man bil abi baik kan terus program al ahad sang program rahim khosira wa qaduna sapa man al mawaddah ta seneng. Ai eh, mawaddah ta ahlika eh ahlaka tegese ngrusakno khosira moko tuna sapa man al mawaddata ing senengi eh ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahu ing disenengi ahli eh ahlaka tegese rusak sapa wong mahabbatahu ing senengi keluarga wong sing nyepelekno keluarga dia akan kehilangan kasih sayangnya keluar keluarga akhirnya ya repot aku gak pokor sapa nih wong istakhofa nyepelekno sapa man di ahlihi keluarga keluargane man jadi hidup sih Fasira mongko dun sapa man thayyibal maisati ing enake penguripan. Wong amen tukaran di bojo ya lara, betapa ora iso <laughs> paham ya lara kabeh. Eh lazzatul maksabi tegese kelangan keenaane penggalian Allah jika gak isu kamu rusak bohong bisa berarti dan sebab

الحمد لله رب العالمين